qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin amin ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah Di dalam sebuah asar <clears throat> Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengingatkan kita lewat pernyataannya hasibu qabla an tuhasabu hisablah diri dari kalian sebelum datang suatu masa di mana giliran Allah lah yang akan menghisab kita Baru beberapa hari ini kita meninggalkan tahun 2007 memasuki tahun baru 2008 miladiah. Dan sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 1428 Hijriah. Memasuki tahun baru 1429 Hijriah. Pergantian hari tahun ini hendaknya juga kita manfaatkan untuk kita bermuhasabah seperti anjuran Sayyidina Umar bin Khattab tadi. Kenapa? Karena bagaimanapun kita masih hidup di alam dunia ini sehingga kita masih sangat terbuka peluang untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita sebelum datang satu masa ketika kita meninggalkan alam dunia yang fana ini maka kita sudah tidak punya peluang lagi untuk memperbaiki dan pada saat itulah yang terjadi hisab Allah yang akan menentukan selamat dan tidaknya kita di dalam kehidupan di alam barzah dan di omil akhir nanti. Nah berbicara tentang muhasabah Pertanyaan yang paling sangat mendasar adalah Selamatkah kita nanti di mencapai tujuan Tujuan kehidupan ini bagi kita sebagai seorang mukmin adalah Bukan di dunia ini Waktagi fima atakallahu daral akhirah Walatansa nasibaka minat dunya. Al-Qasas 77 Bagi kita kehidupan dunia ini adalah tempat kita berjuang Hasilnya kita akan peroleh di akhirat nanti Akhirat itulah tujuan hidup kita Sungguh sangat sulit sekali sebenarnya kita untuk melakukan muhasabah ini. Memang kita sudah diberi patokan oleh Allah di dalam firman-Nya, "Amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isatir radiyah." amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Bahwa barang siapa yang lebih berat timbangan ibadahnya dibanding dosanya, maka dia dalam kehidupan yang dididik Allah di surga. Jadi kalau ternyata nanti dalam mizan, dalam timbangan, dalam hisab nanti ibadah kita itu timbangannya melebihi dosa kita beratnya, maka selamat kita. Tetapi kalau seseorang ternyata timbangan dosanya malah yang lebih berat, maka dia terpaksa harus masuk neraka hawiyah. Jadi kita sudah punya sebenarnya punya patokan semacam ini. Cuman tetap saja kita akan sulit untuk menghisap itu tadi. Apakah selama ini ibadah kita lebih berat dibanding dosa kita? Yang sulit adalah menghisap ibadah. Kalau menghisap dosa itu relatif lebih mudah gitu ya karena yang namanya dosa itu nggak ada syarat-syarat tertentu yang seperti ikhlas, khusyuk. Sehingga jangan sampai ada orang berpikir begini, mudah-mudahan saya kemarin korupsi atau nipu tapi mudah-mudahan tidak dianggap dosa lah oleh Allah gitu. Karena saya tuh rada kurang ikhlas gitu kemarin nipu ya. Tuh, jangan sampai ada orang berpikir kemarin saya berbuat maksiat tapi mudah-mudahan gak dianggap dosa oleh Allah karena saya sendiri pun rada kurang khusyuk waktu waktu berbuat maksiat itu. Yang namanya maksiat sepanjang itu dilakukan dengan sadar tidak terpaksa itu itu pasti maksiat dan pasti dosa. Tapi yang namanya ibadah oh, banyak sekali persyaratannya. Betulkah niatnya? Innamal amalu niat. Itu saja urusan niat kita pernah kaji di pengajian, saya punya pengajian Sabtuan itu ya. Setiap Sabtu jam 10 sampai zuhur. Sampai sekian kali pertemuan. Ikhlas kalau nggak salah 20 kali pertemuan baru selesai membahas ikhlas itu Sekarang kita sedang mengkaji masalah khusyuk baru empat kali pertemuan kemungkinan bisa dua puluh kali pertemuan juga untuk bicara masalah khusyuk gitu. paling tidak untuk kita bisa mengukur ikhlaskah kita selama ini dalam beribadah ya. khusukkah kita betulkah niat kita sebab ini semua akan menentukan diterima atau ibadahnya ibadah atau tidaknya ibadah seseorang Seribu orang sholat diimami seorang imam seperti barusan bacaannya ya sarwa gerakannya sarwa tapi yang seribu orang itu yakin diterima ibadahnya belum tentu mungkin cuma 999 yang diterima berarti ada satu untuk Mungkin cuma satu nu diterima nih. Masalah 459 ente. Mungkin tidak ada seorang pun yang diterima. Tidak semua orang yang sudah melakukan gerakan dan bacaan sholat. sholat. Kalau lihat dari kata musallin, itu jelas yang dimaksud di sini adalah Orang yang sudah secara syariat dia sudah sholat. Makanya sahun memang bisa diartikan sebagai lalai tidak melaksanakan sholat. Tapi juga bisa bermakna lalai dalam pelaksanaan syariat sholatnya. Apalagi dalam lanjutan ayatnya disebut allazinam yura'un riya. Berarti memang dia sudah secara syariat melakukan sholat celaka kata Allah. Bahkan kalau kita baca di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, ternyata dari semua orang yang beribadah kepada Allah, yang beribadah pasti muslim. Pertama gini, semua manusia yang beriman itu pasti sedikit. Dibanding yang kafir. Jadi kita harus bersyukur betul Pak. Kalau kita ini pertama sudah selamat dari segi sedikit gitu. sebagai orang yang beriman. Selalu orang yang beriman itu jumlahnya cuma sedikit dibanding orang yang kafir. Karena itu yang akan masuk surga sedikit. Kebanyakan manusia itu akan masuk neraka jahanam. Lihat Al-Araf 179. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins baik dari kelompok jin maupun dari kelompok manusia yang akan masuk surga cuma sedikit. Jadi sebenarnya bagi saya gitu, secara keyakinan saya sebagai seorang mukmin, saya juga sama sependapat gitu ya, bahwa dengan orang-orang yang sering sekali sekarang ini berteriak-teriak tentang hak asasi manusia, walaupun tanpa kejelasan tentang hak asasi itu, bahwa setiap orang berhak katanya untuk sesat. Sehingga dia pun menyalahkan majelis ulama Indonesia yang menyatakan tentang kelompok-kelompok atau aliran sesat. Sehingga dia pun menyatakan malah MUI sebenarnya yang sesat. Karena menyesatkan orang-orang yang mau sesat. Sehingga akhirnya jadi liar orang ngebandungan nanti itu sesat nu mana gitu. Atau paling tidak orang lain yang liar orang memual Allah. Lalu orang berbicara tentang HAM dan lain sebagainya. Kenapa harus diganggu hak orang lain? Orang punya mau punya keyakinan kok. Nah, siapa yang mau mengganggu hak orang? Saya sependapat bahwa ada setiap hak setiap orang untuk memilih sesat. Memilih kafir. Wa kulil hakum min rabbikum faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Al-Kahfi 29. Allah berikan kebebasan kepada manusia hanya untuk memilih mau kafir mau beriman. Itulah kebebasan yang Allah berikan pada manusia. Jadi kalau manusia mau milih kafir, Allah bebaskan, silakan. Jadi kita pun sebenarnya salah juga kalau menyalahi kalau menghalang-halangi orang yang mau kafir. Nah, dia berhak itu berhak untuk marah pada kita. Saya tidak kafir, kuno menirari itu. Saya teh hayang asup neraka na dirinya dari wah. Masalah kita. Yang kita persoalkan itu sebenarnya adalah kenapa dia harus mengajak orang lain gitu. Dan kenapa dia harus menipu orang lain? dengan membawa nama-nama Islam dalam upaya penyesatannya. Itu saja sebenarnya. Adalah hak setiap orang untuk masuk neraka, Pak, memilih asup neraka. Silakan, selamat. Selamat masuk neraka. Yang kita persoalkan itu kenapa membawa nama Islam lalu ngajak-ngajak batur. Kita juga punya kewajiban untuk mengingatkan orang agar jangan ditipu oleh kesesatan dia. Ini yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh kaum liberal, mereka yang berteriak-teriak tentang HAM yang mungkin juga tidak ngerti tentang HAM itu sendiri. HAM itu kan harus ada aturan mainnya, Pak. Apa dengan alasan hak asasi manusia lalu saya bebas saja memarkirkan mobil saya di tengah jalan? Sehingga semua orang nggak ada yang bisa lewat. Ketika orang semua protes, "Kuma itu markir itu di tengah jalan." Lalu dengan enteng saya menjawab, "Hak asasi." Kuma saya Mau oh, saya parkir di tengah jalan, mau di tengah lapang, itu kan hak saya. Loh, kata mereka apa saya? Kamu kira cuma kamu yang punya hak? Kami juga punya hak untuk mempergunakan jalan ini. Berarti yang namanya hak asasi itu harus ada aturan main kan? Sekarang lagi hangat lagi urusan Ahmadiyah. Bicara lagi hak asasi. Kalaulah orang-orang Ahmadiyah itu misalnya mengatakan, kami ini sebenarnya adalah kelompok orang yang punya agama baru. Nama agama kami itu Ahmadiyah. Nabi kami Ulam Ahmad. Kitab suci kami Tazkirah. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan Islam. Islam lain. Islam Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Kitab suci Al-Quran nggak ada kaitan sama sekali. Oh, silakan Pak. Kita hormat pada mereka. Silakan. Berarti mereka punya agama baru, silakan daftarkan ke negara ini. Nanti apakah akan diterima, mereka di, menjadi diakui sebagai agama baru, itu urusan mereka. Yang menjadi keberatan kita lalu kemudian dikeluarkan fatwa sesatu karena mereka membawa nama-nama Islam. Itu saja sebenarnya. mau sodik misalnya mau jadi nabi rek jadi naon rek wae kumadinya dia mengaku muslimnya itu yang jadi keberatan kita itu walaupun akhirnya bertobat gitu ting tobat ting naon di ya. tapi kenapa dia tobat sudah tahu hadirin ya itu setelah keluarnya Jibril dari penjara Tuhanlah yang aku Jibril maksud saya Lia Edan itu jadi ketika Lia Edan yang aku Jibril itu keluar dari penjara ditanya oleh wartawan benar si Musadek itu Nabi nah untuk si Lia itu saya belum pernah menyampaikan wahyu ke dia <laughs> cek nugelo kan Edan gitu lalu kita kudu ngabandungan nugarelo gitu Kembali kita pada bahasan kita bahwa yang yang beriman itu sedikit. Lah yang beriman itu yang soleh juga cuma sedikit, yang beribadah itu cuma sedikit lagi yang diterima ibadahnya. Maka pantas kalau dalam Al-Quran itu dikatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Di dalam hadis Rasul misalnya dalam hal salat Rasul mengatakan rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illal haram. Alangkah banyaknya rubah itu yang menunjukkan jumlah banyak. Orang yang berdiri maksudnya melaksanakan sholat, mereka tidak memperoleh apa-apa dari sholatnya kecuali sekedar cangkel. Ini saya tadi lupa ingin menyampaikan, tapi bukan lupa, saya ragu-ragu mau menyampaikan disampaikan belum saatnya, tidak disampaikan takut keburu keluarga kita jadi korban. Nanti saja di akhirlah. Kita di forum ulama umat sedang sedang menyiapkan, sudah mulai kita dapatkan beberapa saksi, beberapa bukti tentang keberadaan kelompok yang sudah lama sunahnya berkembang di Bandung. Yang menjadi korbannya kebanyakan anak-anak SMP, SMA. Nanti sajalah di akhir. Di dalam hal ibadah saum, Rasul pun menyatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju wal atas. Alangkah banyaknya orang yang melakukan ibadah saum hasilnya cuma lapar dan dahaga. Jadi yang diterima salatnya seperti dari yang salat. Yang diterima saumnya saeutik. Yang mabrur hajina saeutik. Akhirnya yang asup surga saeutik. Yang beriman sedikit, yang mau beribadah sedikit, <laughs> yang diterima ibadahnya seetik. Pantas kalau seorang sahabat Rasul Selama tawaf tujuh putaran orang lain uh macam-macam doanya, dia cuma berdoa itu saja. Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Itu eh salilah tujuh putaran. Ya Allah masukkan saya ke dalam kelompok Nusa Uti. Ketika akhirnya ada seorang sahabat yang memperhatikan dia selesai tawaf bertanya ada dirinya araraneh wae batur mau doa teh para minta segala rupa Kok Anda malah cuma mengulang-ulang satu doa itu? Saya mengatakan ya di dalam Al-Quran dikatakan yang beriman sedikit. Dalam hadis Rasul mengatakan yang beribadah cuma sedikit. Yang diterima ibadahnya cuma sedikit. Berarti yang masuk surga cuma sedikit. Saya mohon kepada Allah masukkan saya ke dalam sedikit yang masuk surga itu. Kalau saja doa ini dikabul aman saya masuk surga. Nah gitu. Karena itu saya ingin mungkin siang ini kita sedikit sedikit juga. Nah, waktunya cuma sedikit membahas tentang hakikat solat gitu ya supaya kita tidak termasuk mudah-mudahan yang solatnya cuma sekedar syariat gerakan dan bacaan sehingga mudah-mudahan dengan memahami hakikat solat ini tercapailah ibadah kita kepada Allah sehingga kita masuk ke dalam yang sedikit itu. Jadi kalau kita melihat tadi pernyataan baik dalam firman Allah maupun dalam hadis Rasulullah SAW yang terancam itu adalah orang yang sudah melakukan syariat sholat. Karena memang syariat itu bukan merupakan tujuan dari ibadah. Dalam sholat misalnya kita melakukan gerakan dan bacaan itu bukan tujuan. Semua ibadah itu dimaksudkan oleh Allah untuk bisa terjalinnya hubungan antara kita dengan Allah. Semua ibadah tujuannya itu. Nah, untuk bisa terjalinnya hubungan itu Allah memberikan syariatnya. Dalam sholat ada bacaan, ada gerakan. Maka syariat dan bacaan itu harusnya kita... Nah, untuk terja tercapainya tujuan, terjalinnya hubungan antara kita dan Allah. Sehingga bagaimana mungkin kita bisa mencapai tujuan terjalin hubungan kita dengan Allah dalam sholat kalau kita sendiri tidak memahami apa yang kita baca. Minimal terjemahan. Mestinya makna yang terkandung dalam setiap bacaan. Nah kita mulai dalam sholat ini dengan awal sholat kita memulainya dengan takbiratul ihram. Ini satu hal yang menarik di sini karena biasanya kita hanya mendengar istilah takbir yaitu kata Allahu Akbar. Kalau tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah. Jadi tahlil itu la ilallah. Ada orang bertanya pada saya, Bapak suka tahlilan? Oh, tiap hari. Sudah. Nah, tiap hari anu maut gitu. Hari tahlilan teh naon itu Tahlilan itu saya membaca la ilah ilallah. Lain kernu maut, adidinya salah, makanya kernu maut tahlilan teh. Baca la ilah ilallah itu tahlil. Bertahlil. Takbir itu Allahu Akbar. Lah kenapa takbir yang satu ini disebut takbiratul ihram? Kalau kita mendengar atau membaca kata ihram, ini ini dikira-kira saja lah. Kira-kira ini berasal dari kata apa ini? Haram. Haram. Kain ihram kain haram. Maksudnya apa? Sejak kita memakai kain itu, nah itu dengan talbiyah labbaik Allahumma labbaik di mikot itu, maka beberapa perkara yang tadinya halal menjadi haram, artinya nggak boleh kita lakukan. Di antaranya gunting kuku. Tadi nama sebelum itu mah boleh kan? Pakai banyak wangi, gunting rambut, pakai pakaian berjahit bagi laki-laki, membunuh binatang buruan dan seterusnya. Maka disebut pakaian ihram. Takbiratul ihram karena takbir ini membuat yang tadinya halal menjadi haram, terlarang maksudnya. Haram ya, dalam pengertian terlarang setelah takbir ini diucapkan. Sebelum takbiratul ihram, boleh nggak kita makan? Boleh, Pak. Minum, silakan. Mau tidur, mangga. Mau mikirin anak, silakan. Mikirin orang tua, mikirin kerjaan, mikir harta, mikir utang, mikir ah mangga ya lah. Mau duduk, mau belanja, ngalamun. Halal semua. Tapi setelah takbiratul ihram, haram semua itu. Tidak boleh kita begitu Allahu Akbar lalu ambil air minum hula gitu terus kayak tukang puyum ngaliwat puyum belanja heula. Ngobrol dengan siapa? Bahkan memalingkan badan dari arah kiblat pun sudah <laughs> tidak boleh haram semua itu. Itu maksud takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram kita boleh saja memikirkan anak, memikirkan istri, usaha, memikirkan hutang, memikirkan kerjaan dan lain sebagainya. Setelah takbiratul ihram haram semua itu. Jadi kalau ada sholat lalu dia mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar sementara akalnya masih mikirkin anak, mikirkin istri, mikirkan suami, mikirkan kerjaan, mikirkan hutang, berarti secara hakikat dia belum takbiratul ihram. Jadi dari awal saja sudah sudah keliru dia. Jadi pantasnya lah mentah husu-husu. Takbirnya sendiri adalah pernyataan kita Allahu Akbar. Akbar itu adalah isim takbil. Dari kata kabir. Kabir isim takbirnya adalah akbar, sogir, asgar. Jadi lebih besar. Misalnya hazal mas haza masjid ini masjid akbaru min zalikal bait lebih besar dari rumah itu. Nah, itu akbar. Lebih besar. Tapi kalau dia sudah nempel pada sifat Allah, Allahu Akbar, jadi dia berarti maha besar. Besar bukan berarti besar ya, maha agunglah. Nah, kalau Allah sudah yang Maha Akbar, harusnya tidak ada lagi yang akbar selain Allah. Istri kecil, suami kecil, anak kecil, harta kecil, jabatan kecil, dunia ini semuanya kecil. Yang akbar cuman Allah. Karena sekarang saya sedang berhadapan dengan Allah yang akbar, Allahu akbar, maka semua yang kecil tadi harus menyingkir dari pikiran saya. Jadi kalau ada orang takbiratul ihram Allahu Akbar sementara akalnya masih terus memikirkan budak, yang akbar sih Yang dia pikirin, Pak. Cuman sebetulan saja lidahnya menyebut Allahu Akbar. Sebenarnya hakikatnya yang akbar yang ada dalam pikiran dia, yang dia ada dalam pikiran dia. Akhirnya jadi ternyambung antara yang diikrarkan <laughs> oleh lidahnya dengan yang ada dalam pikiran dan sebagainya. Bagaimana mungkin Allahu Akbar sementara dalam pikirannya justru yang ada cuman selain Allah dunia dengan segala ke iya, macam masa-masa ah, kamu ada pikiran kemana makanya saya dulu kadang-kadang mungkin kurang dimengerti maksud saya oleh sebagian orang ketika saya menghimbau cobalah kalau bisa di, dihindari istilah akbar nempel pada makhluk Supaya ketika kita menyebut Allahu Akbar itu terasa akbarnya Allah itu. Di zaman Rasulullah SAW, begitu para sahabat itu dikumandangkan Allahu Akbar, nyawa itu kecil Pak. Sampai Amru bin Jumuh yang pincang kakinya saja menangis-nangis minta kepada tiga anaknya untuk merelakan dia ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Ketika ketiga anaknya itu tidak mau mengizinkan, Eh sudah pincang terus rekiru perang. Dengan kaki pincang rek perang nak Perang dulu betul-betul membutuhkan kesempurnaan fisik, pakai pedang, pakai lembing segala ya pincang. Kata tiga anaknya jangan ayah, biar kami saja yang berperang. Hanya beliau menghadap Rasulullah. Kata Amr bin Jumuh, Rasul, ketiga anak laki-laki saya menghalangi saya untuk ikut berperang bersamamu. Tersenyum Rasulullah. Lalu kata, kamu yang melarang kamu, wahai Amr bin Jumuh. Allah yang telah meringankan kamu. Karena tidak ada kewajiban perang bagi orang yang pincang kakinya dan buta matanya. Aku mah perang nah Sudah kamu di rumah saja. Nangis Amr bin Jumuh. dan atau orang memberen atau orang man kalau kitu gitu alhamdulillah Allah bari naraskan sinetronnya abdi ya nah, gitu. ya malah menangis Rasulullah sudah saya terima takdir saya lahir dalam keadaan kaki pincang seperti ini tapi kenapa dengan kaki pincang ini saya tidak bisa mengakbarkan Allah dan menebus surga dengan kaki yang pincang ini Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah atau bah 111. Mendengar itu Rasulullah SAW ini sekali gitu. Subhanallah. Betul-betul Allah ini akbar di mata Amr bin Jumuh ini. Nyawanya pun kecil. Dipanggil ketiga anaknya. Lalu Rasulullah meminta kepada tiga anaknya untuk mengikhlaskan ayahnya ikut berperang. Ya, karena yang minta Rasul, ya sudah, bangga. Konon jadi sahid pertama itu. Amr Ya pincang reku maha perang, Allah yang akbar itu. Nah sekarang maksud saya itu dengan istilah Allah ini supaya kita tablik akbar. Cobalah dihindari istilah itu. Secara bahasa tidak salah. Ganti saja dengan istilah lain lah, tablik dahsyat misalnya. Atau tablik naon gitu. Akhirnya ini jadi pipiluin yang lain Pak. Reuni Akbar SMA 2. Ya, spanduk. Reuni Akbar SMP 5. Reuni Akbar. Kalau saya pernah baca spanduk di Jalan Karapitan. Dikuhul itu Hadirilah pesta dangdut akbar yang paling akbar. Pesta dangdut akbar, Pak. Tiga tahun yang lalu saya lewat Jalan Wastu Kencana di samping pom bensin itu. Ada sebuah gereja pasang spanduk lagi. Hadirilah pesta Natal Akbar. Natal Akbar Pak. Allahu Akbar. Jadi saruat itu nama Allah Akbar. Natal Akbar, reuni Akbar. Dangdut Akbar. Jadi walaupun saya katakan secara bahasa tidak salah. Tapi ada yang hilang nantinya itu. Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu rukun dalam sholat. Ya. Rukun. Jadi tidak bisa tidak harus dibaca. Soal mengangkat tangan itu sunnah. Itu pun sunnah menurut tiga mazhab. Menurut mazhab maliki mengangkat tangan pun sunnah pun tidak. Makanya jangan Heran kalau nanti ada yang sholatnya itu mengangkat ngangkat tangan, tapi takbir dia. Allah Akbar. Tangannya di sini. Allah. Allah. Itu itu macam Maliki, kebanyakan di Afrika itu. Orang-orang Afrika. Chad, Eritrea, Somal, orang-orang Afrika kebanyakan macam Maliki. menurut mereka karena tidak sunnah memahat tangan. Saya juga pertama kali dulu waktu di Mesir gitu ya. Tahu kalau ada masa Maliki gitu, tapi kan ketuman di Indonesia rata-rata ngangkat tangan. Jadi saya terlambat mau sholat asar itu datang ke masjid sudah bubaran. Ada orang sedang, Dan saya pikir dia sedang siap mau sholat. Orang Afrika. Toel kusetelengan nanti. Di toel ngadun kikituan mana teh. Poel doi salat berjamaah saya bilang bahasa Arab gitu. Itu deui teh. Apa bahasa Arab saya enggak ngerti atau naon. Barulah saya sadar, oh si orang itu ker salat, mana teh masa maliki kia, kieu. Kan teh siap-siap salat gitu ya. Mengangkat tangan itu pun nanti bermacam-macam. Itu hukumnya sunnah untuk yang tiga masab itu. Ada yang sebatas ini, itu yang sedinali ya. Lalu jadi masab Hanafi. Ada yang diangkat sampai ke ini menyentuh. Nah, rupa-rupalah di Bandung kreatif membuat membuat model gitu. Saya lihat di Salman itu ada yang model lagi. ya no pelit gitu lah. Lah. Ada lagi yang ditarik ke pinggir aja. Oh, gitu banget batur kan itu kan Nah itu. Nanti setelah diangkatnya itu ramai lagi di kalangan para ulama tuh. Benar di mana? Ada yang di dada itu Hanafi. Itu juga Sayyidina Ali. Riwayat dari Sayyidina Ali. Ada yang di atas pusar, ada yang di bawah pusar. Itu Imam Syafi'i dalam dua kaula ininya itu. Atas dan bawah. Jadi, tapi mazhab mana ada? Asal laki yang situ. Allahu Akbar. Jadi itu pertama. Kita menghayati bahwa yang sedang kita sedang berhadapan dengan Allah yang akbar. Dia akbar sehingga kita harus cintai dia di atas cinta kita kepada selainnya. Wallazina amanu asaddu hubban lillah. Ketika kita bicara soal khusyuk, saya menekankan yang namanya khusyuk itu kenapa orang bertanya-tanya kok sulit sekali saya khusyuk. Salah satu syarat utama untuk seseorang bisa khusyuk dalam ibadah, dia harus bisa mencintai Allah di atas cinta dia kepada selain Allah. Wallazina amanu asaddu hubban lillah. Al-Baqarah 165. Di atas cintanya kepada selain Allah siapa? Orang tua, anak, istri, keluarga, harta, rumah tempat, pokoknya semua dunia ini. Itu yang dijelaskan dalam At-Taubah 24. Ya, kalau selama dia masih mencintai dunia di atas dia cinta dia kepada Allah, <laughs> jangan bicara khusus, Pak. Tetap saja gerakan-gerakan yang pikirannya ya yang dia cintai dunia itu. Jadi dari awal takbiratul ihram saja kita sudah diarahkan untuk betul-betul hanya berkonsentrasi antara saya dengan Allah. Tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada semua. Tidak ada pekerjaan. Yang ada hanya saya dengan Allah. Nah, selesai Assalamualaikum, Assalamualaikum, baru silahkan cari lagi pekerjaan. Cari lagi mana mana istri, mana suami, mana anak, silahkan. Lalu kita membaca doa iftitah. Doa iftitah ini sunnah. Hukumnya. Ya. Dan kita boleh memilih dari beberapa contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa contoh doa iftitah. Yang paling kuat hadisnya tiga. Tapi ada beberapa contoh lagi, bukan hanya tiga. Masalah sembilan atau sebelas. Contoh doa iftitah. Masyur itu dan sahih hadisnya itu tiga. Yang ini, wajah tu wajhi alillazi fatara samawati dan seterusnya. Atau yang Allahumma ba'id baini wa baina khataya itu. Dan boleh saja kita baca dua-duanya. Ini wajah tu engkau. Ba'id Allahumma ba'id. Ya. Tapi kalau kita sebagai imam sebaiknya cukup satu. Pilih makmum nalilating. Kunaun san bismillah keneh wae cenah. Imam ceker ngalamun naon. Kalau kita memilih yang tadi misalnya ini wajah tu wajhiya lillazi fatoros samawati wal ardi itu sudah sangat jelas sekali kita diarahkannya tuh kemana wajah wajah wajhiya lillazi fatoros samawati wal ardi sekarang saya saya arahkan seluruh diri saya wajah itu sebagai bagian yang disebut sebagian itu tentu bukan hanya wajah saya yang mau saya <laughs> hadapkan pada Allah, tapi seluruh diri saya, jiwa dan raga saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa dan raga saya bukan hanya raga saya saja yang menghadap Baitullah sebagai karena kalau raga tidak menghadap Baitullah saja tidak jadi masalah. Ya toh? Andai kata memang kita tidak mungkin menghadap Baitullah. Di pesawat misalnya. Atau dalam keadaan perang. Tahu kita kalau arah kiblat itu ke sana. Cuma musuh di situ. Rek sholat menghadap kiblat. Itu nah musuh nembak di tukang. Ayo orang sholat kali itu musuh di tukang juga. <laughs> juga. Maka belakangnya kiblat. Jadi sebenarnya ini sih nggak ada masalah Pak. Banyak keringanan yang Allah berikan untuk urusan lahiriah kita, syariatnya. Tidak bisa sambil berdiri, silakan duduk. Itu syariat sholat kan? Masih jadi banyak kemudahan. Tidak bisa duduk, silakan berbaring. Tidak bisa berbaring, silakan nangkuban. Tidak bisa berbaring nangkuban, ngagulantung, kumaha lah carana. Tidak bisa membaca seluruh bacaan sholat, baca sebagian. Tidak bisa sebagian juga cukup. Kata empat mazhab itu kita membaca setiap rakaat subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Ruku. Rukunnya juga bari dibayangkan dalam hati di rumah sakit sedang trakoma misalnya. Jadi kalau kalau syariat itu banyak sekali kemudahan Allah berikan. Tidak bisa menghadapi kiblat, wajah kita belakangi. Yang tidak boleh berpaling dari arah Allah, batin kita, jiwa kita, ruh kita. Itu yang tidak bisa berpaling. Itu yang harus terus wajah tu wajialilazinya itu itu. Nilai hidup kita itu sebenarnya ada di ruh itu bukan di jasad ini, Pak. Jasad ini begitu kita meninggal selesai kita tinggalkan di sini neraka berapa hari kemudian habis dimakan binatang tanah. Ruh kita yang akan berhadapan dengan Allah di alam barzah yang akan menikmati alam barzah atau disiksa di alam barzah dan selanjutnya di alam akhirat. Ruh ini, ruh bukan jasad ini, jasad ini hanya tempat tinggalnya ruh. Dia hanya melaksanakan perintah ruh secara syariat gitu. Sehingga ketika jasad ini tidak bisa melakukan yang semestinya, ada keringanan-keringanan. Yang tidak bisa diberikan keringanan itu, itu tadi ruhnya. Lalu kita berikrar lagi di hadapan Allah, "Inna salati wa nusaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Wah, Pak. Kalau seandainya setiap orang muslim itu betul-betul menghayati salatnya seperti ini, Gak ada orang muslim berbuat maksiat. Pantas kalau Allah menjamin inna solata tanha anil fahsya'i iwal mungkar. Dalam Nakabut Di Gimana dia paling tidak minimal lima kali dalam sehari dia berikrar di hadapan Allah. Sesungguhnya ya Allah salat yang saya lakukan ini wanusuki dan seluruh ibadah yang saya perbuat wa mahyaya bukan hanya ibadah dalam arti sempit seluruh hidup saya Allah Mata ini melihat, tangan ini meraba, menyentuh, memegang, menandatangani, kaki ini melangkah, akal ini berpikir, telinga mendengar, lidah berucap. Semua yang saya lakukan per detik dalam hidup saya lillahi rabbil alamin. Hanya untuk mencari ridhamu ya Allah. Dan saya siap mengorbankan apa saja Allah, waktu, tenaga, pikiran, perasaan. Kalau perlu nyawa saya Allah, saya korbankan. Kalau memang hanya dengan pengorbanan itu ridha Allah baru bisa saya capai. Karenanya janji saya wa ma Mati mati pun siap saya Allah. Kalau dengan kematian itu saya baru bisa mencapai ridha mulillahi rabbil alamin. Kalau setiap orang muslim dalam sholatnya menghayati ini, Inilah yang dimaksud oleh Rasul dalam hadis itu ketika beliau bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, wahai para sahabat, jam seberapa ya Jam satunya. Ya. di kumahaya. Bisa lima menit pak? Ya, saya tahu di sini tentunya ada kewajiban lain yang harus kita lakukan ya. Tapi kalau yang sangat betul-betul ini silahkan Pak tinggalkan tempat. Saya minta 5 menit bisa ya? 6 lah. Wahai sahabat, kata Rasulullah SAW, bagaimana pandangan kalian dengan seseorang yang hidup di sebuah rumah, di depannya mengalir sungai yang deras, airnya jernih. Lalu orang itu mandi, pemilik rumah itu lima kali sehari. Akankah tersisa daki-daki dalam tubuh dia? Kata Rasulullah pada para sahabat. Maka segera para sahabat menjawab, tentu saja tidak Rasulullah. Lima kali mandi lagi, menggosok tubuhnya. Kita mandi paling banyak berapa sehari? Dua. Terus bersih. Malah kadang-kadang sekali. Alah, ayah nu sakali gente. Dua puasa kali. Bersih. Bayangkan kalau lima kali. Nah, kata Rasulullah kepada para sahabat, seperti itulah solat yang lima waktu. Kalau saja betul-betul dihayati oleh seseorang, tidak mungkin akan tersisa daki-daki akhlak yang tidak baik dalam diri seorang. Kenapa? Lihat kehidupan seorang muslim. Diatur Allah. Bangun dia dari tidurnya. Sebelum dia makan, minum, dan lain sebagainya. Yang paling pertama, dia ambil air wudhu atau mandi. Lalu dihamparkan sejadah atau pergi ke masjid. Lalu dia nyatakan, Allahu Akbar. Di, di awal harinya itu, Allah yang maha besar. Tidak ada yang akbar kecuali Allah. Ya Allah, sesungguhnya apa yang saya akan perbuat nanti. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya Allah. Dia berikrar di hadapan Allah seperti itu. Setelah itulah baru dia pergi kerja, pergi ini berdagang, usaha dan sebagainya. Di waktu zuhur dia diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dia berikrar lagi, inna salati wa nusuki dan bertanyalah dia pada dirinya, apa yang sudah saya lakukan sejak subuh sampai dengan zuhur ini? Betulkah yang tangan saya ini sudah lillahi rabbil alamin? Jangan-jangan tangan ini tadi sudah berani menandatangani surat-surat yang bukan hak tangan saya untuk menandatanganinya. Padahal tadi subuh saya berjanji, semua yang saya lakukan ini semata-mata mencari ridha Allah. Dan ridha Allah baru bisa dicapai kalau yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat Allah. Apa yang dipikirkan oleh akal saya sejak subuh sampai dengan zuhur ini? Jangan-jangan dia hanya memikirkan sesuatu yang Allah tidak ridho saya memikirkannya. Apa yang sudah dilihat oleh mata saya sejak subuh sampai zuhur ini. Kalau dia kemudian menemukan dirinya ternyata tidak lillahi rabbil alamin pada bagian dari hidupnya. Ya Allah, tangan saya tadi sudah salah. Kaki saya sudah sempat salah melangkah, ya Allah. Itu mungkin falsafahnya. Kenapa begitu selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalimat pertama kita adalah Astaghfirullahalazim. Saya mohon ampun ya Allah. Ternyata saya tidak memenuhi janji saya Allah. Saya tadi berjanji bahwa hidup saya untuk hanya mencari ridhamu. Tapi tangan saya tadi sudah melakukan sesuatu yang tidak engkau ridhoi. Ampuni saya Allah. Astagfirullahalazim. Apa arti astagfirullahalazim kita ucapkan? Kalau kita kemudian tidak berusaha untuk tidak melakukan lagi kesalahan itu di kemudian hari. Dia hanya akan bernilai kalau betul-betul disertai dengan azam, tekad untuk tidak pernah dia mengulang lagi perbuatan dosa itu. Dia sibuk lagi setelah itu. Asar diingatkan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kembali lagi dia, Allahu Akbar. Berikrar lagi, inna salati wa nusuki. Sejak zuhur sampai asar ini, apa yang sudah saya perbuat? Jangan-jangan. Nah seperti tadi lagi. Begitu juga dengan maghrib. Akhirnya dia tutup seluruh kegiatan hari itu dengan muhasabah akhir hari dengan sholat isya sebelum dia tidur. Besoknya dia ulang. Mungkinkah orang yang hidupnya selalu bermuhasabah dengan Allah setiap hari lima kali minimal dalam sholat fardu seperti ini akan lahir ahlak-ahlak yang tidak terpuji? Mustahil, Pak. Lalu kenapa orang ada yang sholat-sholat, maksiat-maksiat. Sholat-sholat, korupsi-korupsi. Tidak tercapai hakikat sholat, Pak. Sholat cuma sekedar gerakan dan bacaan. Tanpa tersentuh hakikat dari ibadah sholat itu sendiri. Baru sampai doa iftitah. Nanti kita lanjutkan kesempatan lain membahas Al-Fatihah dan seterusnya. Kalau Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu insya Allah. Saya masih punya utang sedikit Pak. Di Bandung ini sebenarnya sudah lama kita saya mendapat laporan beberapa tahun yang lalu, mungkin 2-3 tahun yang lalu. Ini ada kelompok yang korbannya kebanyakan anak SMP, SMA. Mungkin saya belum bisa menyebut nama kelompoknya supaya jangan ini, tapi ini sebuah kelompok. Bukan buatan dalam negeri, Pak. Impor dari luar negeri. Jadi kelompok ini berasal dari Amerika, mulai pertama tumbuh di San Francisco. Jadi kelompok ini adalah kelompok penentang gereja. Jadi mereka sehingga lambang mereka diantaranya adalah salib terbalik dan di San Francisco mereka sempat membangun sebuah gereja dengan semuanya serba hitam, temboknya hitam, segala macamnya hitam. Inti dari kelompok ini adalah mengajarkan kelompoknya untuk tidak percaya Tuhan dan tidak percaya pada agama. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka murni menyembah setan. Jadi setan itulah yang jadi Tuhan mereka. Mereka sudah terbiasa, saya masih simpan di HP saya. Beberapa SMS di antara anggotanya. Itu terbiasa menyumpah-nyumpah setan dengan Tuhan keparat dan segala macam seperti itu. Di Bandung ini Beberapa korbannya yang sudah terdeteksi oleh kita di 4 SMA, di 2 SMP. Salah satunya SMP terkenal di Bandung. Malam tahun baru kemarin kita pantau, saya turunkan anak-anak kita untuk memantau mereka. Mereka melakukan kegiatan di belakang BIP, ditaksir jumlahnya 400-an. Pusat gerakan mereka belum berani saya sebutkan namanya juga, tapi gambarannya di daerah Bandung Utara. Itu ada di HP saya. Ketika mereka sedang kumpul menyembah setannya itu, semua anak laki dan perempuan telanjang. Kecuali yang perempuan hanya maaf memakai celana dalam. Walaupun tidak sangat jelas dalam HP itu, karena di malam itu diambil oleh salah seorang anggotanya yang sekarang sedang kita usahakan jadi saksi. untuk masuk kelompok ini syaratnya dia harus minum darah. Kelinci hidup-hidup itu ditusuk. Kadang-kadang dengan kukunya atau sesuatu yang tajam. Lalu diminum darahnya. Biasanya dengan setelah itu mereka minum minuman keras buatan mereka sendiri. Sehingga lidah mereka akan hitam dan keluh. Gak akan mampu lagi mengucapkan syahadat. Menurut pengakuan mereka itu. Lalu mereka menyembah setan itu. Kalau saudara baca di internet, di Malaysia itu sudah ditangkap 300 anggotanya. Itu mereka biasanya sama masuk anggota itu sebelum upacara menyembah setan itu duduk bersama-sama lalu minum darah. Lalu setelah itu mereka ini yang di Malaysia mereka membawa Al-Quran, lalu disobek-sobek ini perlembar, dijadikan alas. Lalu mereka berzinah bersama-sama di, di atas Al-Quran itu. Mereka sudah terbiasa melakukan zinah masal di antara mereka. Tidak ada rasa malu itu. Setelah berzinah masal itu di atas Al-Quran, lalu Al-Quran itu dikencingi. Kalau tidak dikencingi dibakar. Itu yang terjadi di Malaysia. Sudah ada beberapa saksi yang ada juga saksi yang orang tuanya tidak ingin anaknya di setelah sadar karena malu. Ini yang sedang kita bujuk orang tuanya agar mau memberi, memberi izin anaknya jadi saksi. Dia tidak boleh puas hanya dengan anaknya sudah sadar, tapi dia juga harus ikut berperan untuk menyelamatkan anak-anaknya, anak-anak yang lain. Mengerikan kalau kita lihat itu. tribut mereka itu sudah ada di tangan kita. Kaos, biasanya kaos hitam yang mereka pakai. Lambang mereka itu kalung, bintang. Kalau di Amerika, di tempat asalnya kelompok ini muncul, bintang di tengahnya itu kepala kambing. Kalau di sini kita lihat pakai kepala manusia tengkorak. Itu pakai lambang dari timah. Mereka biasa pakai gesper, kita juga ada memiliki gesper itu. Gesper dua wajah. Yang satu berlambang bintang, yang satu lagi di dalamnya ada tulisan kelompok mereka. Jadi kalau mau kumpul baru dipakai yang itu. Wanitanya lazimnya biasa pakai kutek warna hitam. Kita punya jenis kutek yang mereka biasa pakai itu kita miliki juga. Dan pakai hitam apa namanya? Celak. Gitu dan mereka terbiasa juga lidahnya di apa namanya di tindih apa itu ya? lalu bagian-bagian badannya pun pakai aksesoris semacam itu kelompok geng motor itu ada di bawah ini cuman tidak berada dalam eh, ritual yang sesat itu ya hanya istilahnya kalau ini lain lagi lah pokoknya istilahnya tapi ada dalam grup ini. Waktu tahun baru mereka bisa terbuka di depan umum gitu. Tadi minum minuman keras, lalu mabok-mabokan, lalu beberapa wanita itu membiarkan dirinya di digilir oleh sekian laki-laki. Dan polisi menyaksikan malam tahun baru itu. Kita sedang telusuri dulu sampai kemana pimpinannya dan saya yakin nanti kaitannya juga dengan dengan luar. Ngeri sekali kalau kita lihat itu. Salah satu korbannya sejak malam tahun baru seorang anak gadis SMA kelas 1. Ibunya terus-menerus menemui kita, menghubungi kita karena sampai sekarang belum pulang. Dia hanya telepon kepada keponakannya. Ah, bukan keponakannya kakak, iparnya bahwa dia hanya akan pulang kalau ibunya mengizinkan dia tetap berada dalam kelompok itu. Alhamdulillah. <laughs> Kita terus saja di, di, di apa dihadapkan dengan keberadaan yang semacam ini. Saya tadinya tidak ingin menyampaikan dulu sebab saya khawatir dulu kita sudah tahu tempatnya itu salah satunya di daerah Terusan Pasteur, Itu tempat pertemuan mereka. Bahkan di tempat itu menurut saksi yang pernah lapor ke kita tahun 2004. 2004 sebenarnya kita sudah pernah dapat laporan itu. Itu untuk mereka yang frustasi dipersiapkan untuk bunuh diri di tempat itu. Kita tahu sudah tempatnya, lalu kita turunkan orang ke sana untuk melakukan penelitian berapa malam di situ gitu. nah, hilang kabur mereka karena tersium bahwa kita sudah mulai memantau mereka itu sebabnya tadi agak bingung saya antara menyampaikan kalau tidak disampaikan khawatir hmm, keburu menjadi korban <laughs> anak-anak kita nauzubillah menjalik nah, semakin kita harus waspada dengan anak-anak kita tidak ada yang bisa kita lakukan membekali anak-anak kita dengan dengan dasar keimanan yang kuat, pendidikan agama yang kuat, dan selalu kita harus memantau perkembangan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya